Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, habibakumullah jami'an. Pelajaran kita pada kitab Al-Usul min ilmu Usul yang dikarang oleh Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai daripada al-ahkam. Dan sudah kita ketahui al-ahkam itu jamak daripada hukum yang maknanya secara bahasa adalah al-qadha yaitu ketetapan. Namun secara istilah adalah sebagaimana disampaikan oleh beliau maqtadahu khitab asy makna dari kata maqtadahu eh madalla alaihi Khitab syar'i ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berarti bagaimana caranya? Mat dalla alaihi Al-Qur'an was Sunnah al-muta'alliq bi af'al mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Itu maknanya gitu. Jadi hukum itu adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah yang punya keterkaitan dengan perbuatan orang yang terbebani syariat. Nah, berupa apa? tolak permintaan, baik permintaan agar diwujudkan perbuatan tersebut yaitu amr perintah atau permintaan agar ditinggalkan perbuatan tersebut yaitu apa? An-nahi yaitu larangan. Paham ya? Kemudian baik perintah tersebut bersifat harus berarti wajib atau perintah tersebut bersifat apa? Tidak harus berarti sunnah. Paham ya? Kemudian perintah atau meninggalkan yang bersifat harus itu namanya apa tadi? Namanya perintah atau meninggalkan. Nahi Paham ya? Haram berarti haram kan? Eh, perintah untuk meninggalkan karena harus yang haram berarti perkara yang haram. Paham ya? Kemudian perintah untuk meninggalkan tapi tidak dengan cara yang harus berarti apa? Makruh. Makruh. Paham ya? Nah, di sana ada yang namanya mubah. Mubah masuk dalam takhir Pilihan. Paham ya? Nah, Hukum yang sifat takhir pilihan dalam artian bagaimana? Dalam artian mubah itu sendiri la ta'allaq bi amrin wala nahyin aslinya. Mubah itu tidak ada keterkaitan dengan larangan, tidak pula punya keterkaitan dengan apa? Perintah. Mubah. Oh makan silahkan, minum silahkan, berjalan silahkan, membeli menjual silahkan dan sebagainya. Paham ya? Karena perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah pada asalnya boleh-boleh saja. Ya, ada yang diperbolehkan ini boleh saja, selama tidak menyelisih apa syariat. Wal aslu fi adatina al ibahah hatta yadi asariful ibah. Pada asalnya hukum adat istiadat itu boleh hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Nah, itu kemarin yang kita ambil. Kita langsung aja masukin hukum yang taklifiyah di sini. Nah. Qala al-muallifu rahimahullah taala fataklifiyah taklifiyatu khamsatun. Maka hukum pembebanan syariat yang taklifiyah itu ada lima. Al-wajib wal mandub, apa mandub istilah lainnya? Mustahab. Istilah lainnya sunnah. Paham ya? Hukumnya apa ini? mandu berarti sunnah. Hukumnya apa ini? Mustahab berarti sunnah. Paham ya? Paham belum? Istilah seperti itu. Nah, wal muharram, wal makruh, wal mubah. Ada lima. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang pertama, fal wajib lughatan kata beliau maka wajib secara bahasa adalah as-saqitu wal lazimu. As-saqit adalah orang yang jatuh atau sesuatu yang jatuh. Wal lazim adalah apa? Lazim itu tetap atau kokoh. Paham ya? Tetap atau kokoh secara bahasanya. Ya. Tetap atau kokoh atau harus gitu. Paham ya? Lazim. Nah, itu secara bahasa. Paham ya? Ayo nah. Wastilahan, nah ini yang dihafal, istilahan. Wastilahan ma amara bihi syari'u ala al izam. Wajib itu adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam bentuk apa? harus dalam bentuk keharusan, harus dikerjakan. Maksudnya itu. Eh, ala wajib ilzam maksudnya apa? Dalam bentuk keharusan. Harus ditunaikan, harus dikerjakan. Seperti apa? Kasolawatul khams seperti solat lima waktu. Ini yang hukumnya apa? Fardu aini atau fardu kifai Fardu aini, kewajiban per individu. Boleh enggak diwakilkan? Tidak boleh. Masing-masing harus menunaikan. Nah, manakala ada orang yang belum menunaikan, masih belum terlepas dari tanggungan. Masih belum terlepas dari apa? Tanggungan. Nah, wabarakatuh. barakallahu Belum dikatakan barak atau dhimmah, belum terlepas diri dari tanggungan selama belum menunaikan. Tapi sekali menunaikan sudah selesai. Paham ya? Apabila menunaikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat. Paham ya? Tapi kalau dia menunaikan tidak sesuai dengan syariat, berarti apa? Ilgha, enggak diterima. Paham ya? Ilgha, batalkan, terima, harus mengulangi lagi. Misalkan, salat duhur jam sebelas. Eh, pagi atau menjelang siang itu. Jam 10 pagi dah, duhur. Empat rakaat. solatnya persis seperti solatnya Rasulullah SAW. Mencontoh sunnah Rasulullah. Tapi solatnya bagaimana? Sah nggak nggak sah. Berarti belum apa? Tidak dikatakan nufud. Tidak dikatakan terlaksana. Tapi apa? Ilgha nanti masuknya. Paham ya? Kenapa? Karena solatnya belum masuk waktunya. Seperti itu. Perhatian ini. Jadi wajib secara istilah adalah apa? Ma'amara bihi syari'u ala wajhil Islam yaitu perkara yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk apa keharusan harus dikerjakan itu maksudnya fa kharaja biqaulina maka keluar dari ucapan kami ma amara bi syari' al muharram wal makruh wal mubah perhatikan ini keluar dari hukum wajib ini apa keluar dari hukum yang diperintahkan syariat ini muharram karena muharram tidak diperintahkan tapi dilarang paham ya nah makruh makruh juga tidak diperintahkan tapi dilarang dalam bentuk yang tidak harus paham ya Wal mubah, mubah tidak ada keterkaitan dengan apa? Tidak ada keterkaitan dengan perintah, tidak pula ada keterkaitan dengan larangan, mubah. Ma la ku bin nahyin wal amrin. mubah itu hukum yang tidak ada keterkaitan dengan apa? Larangan tidak pula perintah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mubah. Perkara yang boleh. Wa kharaja bi qawlina ala wajhil ilzam al-mandub. Keluar dari ucapan kami ya, perintah yang tidak dalam bentuk keharusan Perintah yang tidak dalam bentuk keharusan atau harus dikerjakan adalah mandub. Karena mandub sunnah, perintah enggak asyiknya. Kan? Perintah juga, tapi perintah tidak dalam bentuk keharusan itu loh. Perintah dalam bentuk anjuran abdoliyah. Paham ya? Paham ya? Sehingga ketika mengamalkan sunnah itu yang abdol. Kalau meninggalkan bagaimana? Tidak berdosa. Cuman yang berdosa adalah meremehkan sunnah. Wah itu kan cuma sunnah. Menyepelekan sunnah. Wah itu kan cuma sunnah. Misalkan itu berbahaya. Paham ya? Kalau dia belum mampu mengerjakan sunnah-sunnah yang ada, jangan menyepelekan hal ini. Ya cuman berharap ya semoga Allah SWT memberikan kelapangan dan kemudahan pada suatu hari nanti bisa mengamalkan sunnah tersebut. Paham ya? Nah, jangan malah sunnah hukumnya hukumnya sunnah, siwak hukumnya sunnah ya akhir. Wah cuma sunnah aja kok. Cuma sunnah itu larang. Kalau dia belum mampu jangan mengejek. Jangan menyepelekan. Sunnah itu menggunakan siwak misalkan kalau kita belum mampu bagaimana? Ya semoga Allah Taala mudahkan di suatu hari nanti bisa mengamalkan sunnah tersebut. Paham ya? Itu namanya apa namanya? Mandub. Mandub itu perkara sunnah diperintahkan tapi tidak dalam bentuk apa? Harus dikerjakan. Paham ya? Kalau wajib tadi harus dikerjakan. Tapi kalau sunnah masuknya dalam apa? Abdaliyah. abdelnya dikerjakan. Paham ya? Yang meninggalkan bagaimana? Hukum asalnya tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang berdosa itu meninggalkan sunnah dalam bentuk pengingkaran atau mengejek. Itu berdosa nanti. Hati-hati. Wal wajibu, perhatikan ini sekarang asar atau pengaruh yang ditimbulkan oleh orang yang mengamalkan wajiban apa? Wal wajibu yusabu fa'iluhu imtisalan wa istahikul 'iqabu tarikuhu. Wa istahikul 'iqaba tarikuhu. Apa artinya? Perkara yang wajib itu pelakunya diberikan pahala imtisalan manakala dia dalam rangka mengerjakan tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, itulah inti salah nafsi. Jadi ketika dia mengerjakan perkara yang wajib tersebut hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Dapat pahala. Tapi kalau ketika mengerjakan kewajiban adalah karena dia mengharapkan nah barakallahu fikum biar dilihat manusia, biar dipuji manusia, dapat pahala enggak? Tidak rusak nanti rusak. Karena riya adalah syirik apa? Syirik asghar. Akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Nah, perkara yang paling aku takutkan kepada kalian, yang menimpa pada kalian adalah syirik kecil. Kemudian tanya apa itu syirik kecil? Faqala riya. Riya itu. An ya'mal ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika an yanzura ilaihi nas. Itu. Paham ya? Atau ajak menurrajul amalan ia bagi bidalika na'am barakallahu fikum an dura ilahin nas. Atau an ya'mal rajulu amalan min ajli an dura ilahin nas. Maknanya macam-macam. Khulasannya bagaimana? Ria itu adalah seorang beramal dengan sebuah amalan dalam rangka agar dilihat manusia, dipuji, disanjung. Wah, fulan ini dermawan sekali. Wah, fulan ini baik sekali. Nah, seperti itu. Itu namanya ria, masuk dalam ria an ar rajulu amalan min ajli an yanzura ilaihin nas. Itu tidak haram. Paham ya? Nah. Wa yastahiqul iqamatariku. Akibat yang kedua. Yang pertama tadi apa? Manakala seorang mengerjakan perkara yang wajib dalam keadaan apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nah maka dia akan diberikan pahala. Wa yastahiqul batariku dan orang yang meninggalkan kewajiban berhak mendapatkan apa? iqab atau siksa atau hukuman. Paham ya? Berhak mendapatkan siksa atau hukuman atau iqab. Ucapan berhak ini menunjukkan bagaimana? Kalau Allah taala mengampuni, mengampuni gitu loh. Paham ya? Nah, bukan mengharuskan. Karena di sana ada para anak eh, fikum ahli usul yang lainnya mendefinisikan yang lain. Ya, mereka menyebutkan bahasanya apa? Nah barakallahu fikum yusabu fa'iluhu wa yu'aqib apa tarikuhu atau yu'aqab tarikuhu. Paham ya? Langsung gitu enggak enggak ada lafaz istihqaq. Yang tepat justru ada yang ada lafaz yastahiq yang tepat. Karena ucapan perhatikan ya, yusabu fa'iluhu ini masih umum. Orang yang mengerjakan kewajiban masih umum enggak? Ada dua kemungkinan, riya atau karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. ya? Sehingga beliau bagus sekali. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menyebutkan wajib itu adalah yusabu fa'iluhu, yang mengerjakan dapat pahala manakala imtisalan dalam rangka mengharapkan wajah Allah SWT, mengharapkan pahala Allah SWT, baru dapat pahala. Kalau ria, tidak dapat. Nah, nanti kalau antum atau kita semuanya membaca sebuah usul, kitab usul kok ada lapat nam yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu itu kurang. Perhatikan baik-baik. Nah, kenapa demikian para fikum? Karena ucapan yang pertama harus ada lapat imtisal karena kalau orang mengerjakan kewajiban bukan karena imtisal tidak dapat pahala. Paham ya? Syaratnya harus imtithal, ha? Eh, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bukan karena gunjingan, bukan karena makian, bukan karena riak dan semisalnya. Paham ya? Nah, yang kedua, kita sebutkan sini kata beliau, wa yastahiqul iqabah batarikuhu dan yang meninggalkan berhak mendapatkan apa? siksa atau hukuman. Ucapan berhak ini penting. Adapun dalam kitab usul yang lainnya sebagian mereka menyebutkan wa yu'aqab tarikuhu dan yang meninggalkan pasti dapat hukuman. Atau mendapatkan hukuman siksaan. Padahal pasti enggak. Belum tentu. Orang ketika meninggalkan kewajiban apa sebabnya? Apa karena paksaan? Dipaksa atau karena bodoh? Karena ada unsur-unsurnya di situ. Paham ya? Kalau karena paksaan, dipaksa, kamu harus meninggalkan kalau enggak dibunuh misalkan. Masuk dalam apa? Ikrah. Paham ya? Sehingga ucapan beliau sini dan berhak untuk mendapatkan hukuman bagi yang meninggalkan itu. Manakala dia berhak untuk mendapatkan hukuman maksudnya. Kalau nggak berhak bagaimana? Ya tidak masalah. Misalkan karena dia dipaksa, nggak berhak dapat hukuman. Karena ketika dia meninggalkan kewajiban dipaksa gitu loh. Paham Sehingga ungkapan di sini wastahiqul iqabata tarikuhu penting, Orang istihqaq. Keberhakan, paham ya? Berhak mendapatkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Berarti ucapan berhak ini tergantung dia meninggalkan karena apa itu. Paham dia meninggalkan karena apa? Kalau dia meninggalkan karena dipaksa ya, atau keterpaksaan, maafu nggak? Maafu, diampuni. Paham ya? Tapi kalau ucapan wa yu'aqab tarikuhu dan yang meninggalkan dihukum, dapat hukuman, dapat sesaan. Itu seakan-akan kan semuanya. Ya, perlu diperhatikan, perlu diperhatikan. Wa yusamma fardhan wa fariidatan wa hajman wa laziman. Wajib ini istilah lainnya fardhan. Fardun itu wajib maknanya. Faridatun juga wajib, hajman juga wajib, walaziman juga wajib. Kalau misalnya kita jumpai lafaz lazim ya akhi ini, artinya wajib. Hajmun berarti wajib. Faridatun wajib, fardun juga wajib. Paham ya maknanya? Paham soalnya ya? Ini istilah-istilah untuk lama wajib tadi. Nah, fardun wa faridatan wa hajman wa laziman. Paham soalnya ya? Ya nah barakallahu fikum seperti itu. Perlu diperhatikan. Nah. Sekarang berikutnya memasuki sama-sama perintah tapi tidak dalam bentuk keharusan. Dalam artian tidak tidak apa tidak nah barakallahu fikum perintah tersebut menunjukkan harus dikerjakan, tidak demikian. Tapi boleh dikerjakan. Nah, namun yang mengerjakan lebih afdal daripada yang meninggalkan. Itu sunnah ini. yang sini. Wal mandub lughatan. Dua mandub. Ingat ya, mandub, ya, masnun, mustahab itu sama semuanya. Naflan ya kan sama juga. Paham salah ya? Nah, sunnah, masnun, mustahab, naflan atau naflun sama. Paham itu ya? Nah, ya, salat salat nafilah berarti salat apa? Salat nafilah berarti salat apa? Salat sunnah. Salat nafilah salat sunnah. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatul lak. Paham ya? Nah, dan eh, dan ada pada sebagian malam tersebut hendaknya kau bertahajud. Paham ya? Melawan salat di situ nafilatul lak sebagai amalan tambahan untukmu. Nafilah, amalan tambahan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Wal mandub lughatan al-mad'u. Mandub secara bahasa al-mad'u, mad'u itu adalah sesuatu yang diseru atau yang dipanggil. Mad'u itu yang diseru atau yang dipanggil, mad'u. Nah, paham ya? Atau yang didakwai. Macam-macam maknanya. Mad'u. Hmm, yang dipanggil, yang seru atau yang didakwai. Nah. Jadi kalau orang berdakwah kemudian yang di depannya itu mad'u namanya. Ya, orang yang dipanggil itu mad'u. Hmm. Orang yang diundang namanya juga mad'u. Hmm. Nah, seperti itu. Wastilahan secara istilah ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Perhatikan mandub secara syariat secara istilah adalah ma amara syari' yaitu sebuah hukum yang syariat memerintahkan dengannya la ala wajhil izam, tapi tidak dalam bentuk keharusan. Paham ya? La ala wajhil izam maksudnya tidak berbentuk dalam nah barakallahu fikum tidak dalam bentuk keharusan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian tidak harus dikerjakan itu loh. Berbeda dengan wajib dalam bentuk harus dikerjakan. Kalau sunnah la ala wajhil izan. Tidak dalam bentuk apa? Keharusan. Nah, maksudnya bagaimana? Tidak harus dikerjakan. Kamu belum ini? Ya, nah barakallahu fikum. La ala wajhil izan. Jadi, nah barakallahu fikum sama-sama diperintahkan, namun kalau wajib itu dalam bentuk harus dikerjakan, tapi kalau sunnah itu nah dalam bentuk tidak harus dikerjakan. Paham, paham bedanya? Ya, nah. seperti sunat-sunat rawatib rawat salat rawatib salat-salat yang diiringi setelah salat wajib atau sebelum salat wajib, paham ya? Nah, qabliyah ba'diyah itu loh maksudnya rawatib itu. Paham belum? Salat qabliyah ba'diyah itu kan salat sunnah itu. Nah, mana? Fa kharada bi qawlina ma amara al-muharram wal makruh wal mubah. Paham ya? Nah, perhatikan sini. Keluar dari ucapan kami, eh, apa-apa yang diperintahkan syariat adalah perkara yang haram. Karena perkara haram, perkara haram tidak diperintahkan tapi dilarang wal makruh juga dilarang, wal mubah perkara yang tidak ada keterkaitan dengan larangan tidak pula ada keterkaitan dengan perintah. Nah, keluar dari pembahasan tersebut. Wa kharaja qalina la ala wajhil insan dan keluar juga nah dengan ucapan kami la ala wajhil insan al wajib. Ewan. Jadi nah sunnah itu berarti apa? Keluar daripada definisi wajib. Kenapa kalau wajib tadi ala wajhil insan? Dalam bentuk apa perintahnya? Dalam bentuk harus dikerjakan. Tapi kalau sunnah perintahnya tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Dalam artian apa? Nah, boleh dikerjakan. Itu yang afdal dan kalau seandainya meninggalkan tidak berdosa. Paham ya? Karena ambar kalau di sunnah itu masuk dalam ini. Afdalnya bagaimana? Eh, yang afdal itu yang diterapkan. Maksudnya ya? Dan ya, nah, ambar kalau fikum. Kita lihat berikutnya wal mandubu ini hukumannya. Dalam artian akibat yang timbulkan daripada sunnah tersebut wal mandubu yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqib tarikuhu atau wala yu'aqab tarikuhu la yu'aqab wala yu'aqab tarikuhu nah artinya apa mandub itu adalah yang mengerjakan dalam keadaan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala maka apa diberi pahala dan tidak diberi hukuman tidak diberi siksa orang yang meninggalkannya. Ini perkara sunnah ya. Tapi ingat, jangan sampai meninggalkannya karena apa? Karena menentang. Nah, karena mengingkari. Hati-hati. Seperti orang-orang Qur'aniyun, hati-hati Qur'aniyun yang mereka juluki dengan ingkar sunnah. Orang Qur'aniyun mereka ingkar sunnah. Pokoknya datang dalam Al-Qur'an itu yang diamalkan. Enggak perlu asuna, sunnah enggak perlu katanya. Kita ini Qur'aniyun. Qur'aniyun, pokoknya intinya Qur'aniyun, kitabullah. Al-Qur'an saja. Dalam as-sunnah enggak dibahas sama sekali katanya. Itu keliru. Bahkan tidak cukup Al-Quran dan As-Sunnah itu saling melengkapi. Terkadang ada dalam Al-Quran yang lafadznya global, masih mujmal global, dijelaskan dirinci dalam apa? As-Sunnah. Terkadang sama-sama ada dalam As-Sunnah, ada juga dalam Al-Quran. Paham ya? Nah, seperti apa contohnya? Wa ma'atakumur atakumur rasulu fakhudhuh wa manahakum anhu fantahu. Itu dalam Al-Quran. Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah maka ambillah. Dan apa-apa yang Rasul larang dari kalian maka tinggalkanlah. Dalam Al-Quran ada kan? Dalam As-Sunnah juga ada. Ma amartukum bihi fa'tu minhu masala'tum. Ma nahaitukum anhu fastanibuh. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masala'tum. Paham ya? Dan as-sunnah ada Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim itu. Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masala'tum. Semakna. Paham ya? Semakna Al-Qur'an juga sama dan as-sunnah juga sama. Terkadang menjelaskan seperti masalah apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah dan tunaikanlah oleh kalian salat dan dan barakallahu fikum atau kerjakanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat. Penunaian salat, mengerjakan salat, menunaikan zakat, ritual, rincian di mana terbaik? Sunnah. Amin. Ya? Di dalam sunnah sehingga tidak cukup kalau cuma Al-Qur'an saja. Paham itu ya? Itu sekedar sekedar selingan. Dalam artian, nah barakallahu fikum perkara sunnah itu jangan di disepelekan atau diingkari kemudian dia meninggalkannya. Karena kalau seperti itu keadaannya bisa berdosa. Tapi kalau semata-mata dia meninggalkan bukan karena mengingkari tapi karena belum mampu atau karena belum ada nabar kalau fiung karunia dari Allah SWT untuk dia mengerjakannya, dia tidak berdosa. Apa maksudnya ya? memang nah, siwak sunnah enggak? Sunnah. Paham ya Nah, kalau Allah Taala mudahkan kita punya siwak, kita bersiwakan, ya alhamdulillah yang bagus dan afdal, aula. Tapi kalau misalkan kita tidak punya misalkan dan kita misalkan mau beli Belinya dari sunnah kalau ingin mengamalkan sunnah. Malah la sunnah illa bihi fahuwa sunnah. Ya kan? Dari kalau itu bacaannya itu kan. Yang mana sebuah sunnah tidak akan sempurna kecuali dengan membeli. Membeli itu hukum jadi apa? Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Perlu berhati-hati. Wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Perhatikan ini. Dinamakan sunnah ini mandub ini dinamakan juga dengan sunnah, masnunan, mustahabban, naflan. Itu artinya sama semuanya. Jadi nanti kalau dijumpai dalam kitab usul atau kitab fikih, kok ada lafaz masnun, hukumnya apa masnun? Masnun, mandub, mustahab. Artinya salah semua. Disunahkan. Tapi salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. <clears throat> Berikutnya. Yang ketiga adalah al-muharram. Yang ketiga adalah apa? Al-muharram. Naam. Muharram ini barakallahu fikum. Naam, beriringan dengan makruh nanti. Muharram itu ini sama-sama dilarang adalah makruh. Cuman kalau makruh larangannya tidak apa? Tidak dalam bentuk harus ditinggalkan. Tapi kalau haram, larangannya dalam bentuk harus ditinggalkan. Kalau soalnya saya? Ungkapannya paham enggak? Ayo nah, berarti kan wal muharram lughatan al mamnu yang dilarang. Muharram secara bahasa adalah mamnu sesuatu yang dilarang. Wastilahan secara istilah ma naha anhu syari' ala wajhil izlam bitark. Itu perkara yang dilarang oleh syariat Al-Quran maupun As-Sunnah dalam bentuk apa? Harus ditinggalkan. Paham yang Artikannya gitu. Dalam bentuk ala wajhin itu, dalam bentuk na'am harus ditinggalkan. Nah, maksudnya larangan ini harus ditinggalkan gitu loh. Ka'uqul walidain seperti durhaka kepada kedua orang tua. Harus tinggalkan. Eh, fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tua uf. Kalimat uf. Kalimat yang istilahnya sebenarnya dikatakan eh suruh mengambil enggak mau, nolak, bantah, bangkang jangan. Nah, ini larangannya kan kalau ucapan eh ucapan uf. Kalau mukul boleh enggak? Gitu Hah? Nah, karena ilahnya sini ada eh, ida. Ilahnya sini apa? Ida mengganggu. Dengan ucapan yang tidak enak didengar, menyakiti hatinya sudah mengganggu, apalagi mukul itu loh. Lebih mengganggu lagi dan menyakitkan itu. Paham ya? Orang tua misalnya kita gertak misalkan, alhamdulillah ya. Gertak dan gertakan yang kira-kira menyakitkan hati ada tersakiti hatinya, apalagi mukul, Tambah sakit lagi. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru dalam memahami ayat tersebut. Nah, walatan harhumah dan jangan menggertak kedua. Jangan teriak-teriak menggertak kedua orang tua jangan. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Karena apa? karena hak-hak mereka tetap ditunaikan walaupun orang kafir. Dalam hak apa? Hak dunia duniawiyah tapi orang kafir ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Syahidnya sini, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Dalam artian perkara dunia. Ritual ibadah mereka kalau mereka kafir ya kita nggak ikut campur sama sekali dalam artian bagaimana tetap kita katakan keliru salah masalah dunia silahkan nah wastilah antara istilah manha anhu syari' ala wajhil ilzam manha anhu syari' ala wajhil ilzam fitarq tadi ya muharram adalah apa adalah perkara yang dilarang syariat Al-Qur'an maupun As-Sunnah dalam bentuk apa harus ditinggalkan Ka'uqul walidain seperti durhaka kepada kedua orang tua. Fa kharaja kalina mana nahaa anhu Maka keluar dengan ucapan kami, keluarkan dari ucapan kami apa? Perkara-perkara yang dilarang syariat apa itu al-wajib wal mandub wal mubah. Kenapa? Karena wajib diperintahkan, mandub juga diperintahkan, mubah tidak ada keterkaitan dengan perintah ataupun larangan. Wa kharaja biqaulina ala wajhil islam bitark dan keluar dengan ucapan kami. Eh, keluar dengan ucapan kami Nah, dalam bentuk harus di, harus ditinggalkan. Perhatikan ucapan dalam bentuk harus ditinggalkan. Keluar dari itu apa? Keluar dari ucapan tersebut al makruh. Karena makruh juga dilarang, tapi apa? Ya, tidak harus ditinggalkan. Nah, ya, wal muharram perhatikan hukumnya sekarang. Akibat yang timbulkan dari perkara haram tersebut, al wal muharram yusabu tarikuhu intisalan. Wal muharram itu yang meninggalkan akan dapat pahala manakala intisalan dalam rangka apa? Mengharapkan pahala atau wajah Allah Subhanahu wa taala dan berkeyakinan bahwasanya itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya intisal. Paham ya? Intisal itu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala melarang, ya, kerjakan. Kerjakan bagaimana? Kerjakan bahwasanya larangan tersebut kita tinggalkan gitu. Paham maksud? Paham maksudnya? Paham belum? Nah, jadi syaratnya dia dapat pahala apa tadi? intisalan. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala Allah Taala dan berkeyakinan bahwasanya apa? Ketika dia meninggalkan perkara tersebut itu adalah haram yang Allah telah haramkan. Seperti itu. Wa yastahiqqul 'iqaba fa'iluhu. Dan pelakunya berhak mendapatkan apa? Hukuman. Berhak saja ya. Dan tidak diwajibkan. Kenapa? Sesuai dengan keadaan tadi. Kalau dia melakukannya karena dipaksa, karena ada paksaan, berarti apa? Ma'fu, diampuni. Ya kan? Innallaha tajawaza Na'am an ummati anil khata' wa nisyan wa mastuknu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni ya, untuk umatku ya, perkara yang apa? keliru, lupa dan juga perkara yang dipaksakan badannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Kalau keliru atau karena lupa melakukan perkara yang haram, ya tidak diatur juga, tidak dihukum juga. Tapi kalau sengaja itu yang berbahaya. Nah, walakin mata'ammadat qulu Qulubukum. hukum, namanya. Tapi yang berbahaya itu yang apa? Disengaja oleh hati kalian. Nah, barakallahu fiikum ya. Hati-hati ya. Wa yusamma mahdzuran atau mamnu'an dinamakan juga mahdur atau mamnu. Hukumnya apa ini? Mahdur, mahdur itu maksudnya adalah haram. Mamnu juga haram. Paham maksudnya ya? Ewan nah, barakallahu fikum itu definisi atau pengertian daripada haram barakallahu fikum. Nah. Satu lagi. Yang keempat al-makruh, mubah kita akhirkan besok. Wal makruh lughatan al-mubghad. Al-mubghad isim maf'ul. Kalau al-mubghid itu isim fa'il. Paham ya? Abghadha yubghidu apa? Ibghadan. Itu kan? Mubghidun mubghadun. Jadi al-makruh lughatan al-mubghad yang dibenci. Paham ya? Nah. ya? Sesuatu yang dibenci, al-mubghad. Al-mubghadu. Wastilahan. Wasilahan secara istilah perhatikan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin secara istilah itu, "Manaha 'anhu syari' la 'ala wajhi al islam at tark Itu perkara yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus ditinggalkan. Paham ya? Tapi tidak dalam bentuk harus ditinggalkan. Paham belum ini? Ya, na'am barakallahu fikum kal akhdhi bisyimal wal i'ta biha seperti mengambil dengan tangan kiri, memberikan dengan, dengan tangan kiri. Misalkan gini, kasih orang dengan tangan kiri. Gini. Ini larangannya apa larangannya? Ini perkara makruh aja benci. Enggak sampai haram atau mengambil dengan tangan kiri. Paham ya? Seperti itu. Nah, tapi makan dengan tangan kanan dan makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri haram enggak? Atau makro Haram. Paham ya? Karena ada larangannya. Apa larangannya? Karena berhadapan dengan perintah. Perintahnya apa? Idza akala ahadukum ta'aman falyakul yaminih wa idza syariba falyashrab yaminih fa inna syaitana yaqulu bisyimal wa yashrab bisyimal. Di situ ada unsur tasabbuh dengan syaitan. Paham ya? Man tasabbaha fa huwa minhum hati Barang siapa yang tasabbuh menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Orang kalau makan dengan kiri dalam keadaan tangan kanannya mampu, maka dia serupa dengan syaitan. Serupa dengan syaitan. Apanya serupa? Wajahnya, mukanya, sifat atau ritual perilakunya. Paham ya? Itu yang menyerupakan. Yang menyerupai perilaku setan tadi. Barakallahu fikum perilaku setan tadi. Naam. Fa kharaja bi qawlina ma hana anhu syari' maka keluar dengan ucapan kita